Ma'asyiral ikhwah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kami mewakili panitia muhadharah al ustadz Abu Nasim Mukhtar Hafidhullah taala menyampaikan kepada para hadirin semuanya jazakumullahu khairan kathira atas kehadiran antum eh, di Ma'had al itiba Linisa ya ini Ma'had yang sekarang kita uh, nah, <clears throat> berada di sini adalah Ma'had Putri ya Mudah-mudahan di bulan depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala acara daurah atau muhadharah bisa di Masjid Ma'had Al-Ittiba Dukuh Kebukura ya. Nah, karena sekarang sudah mulai pemasangan atap. Ya, mudah-mudahan dalam waktu setengah bulan sudah rampung dan ikhwah semuanya berharap segera ditempati ya dengan kondisi yang enam apa adanya. enam kemudian ikhwah eh, Alhamdulillah ustadzuna Mukhtar Hafizahullah sudah siap untuk meluncur ke tempat ya tempat daurah ini. Beliau sekarang berada di tempat transit di Ma'had Dukuh ya di Mahat Baru Dukuh. Nah, eh, akan anda sampaikan di sini bahwasanya kajian ini eh, dengan waktu yang singkat, ya karena keterbatasan panitia dan kami mengharap antum memaklumi dan juga karena permintaan dari beliau, ya Ustadz Muhtar Hafizahullah e, nanti akan ditutup dengan sesi pertanyaan ya di waktu setengah dua belas. Nah, dan antum dimohon untuk e, mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, tema yang akan diangkat oleh beliau Habibullah semangat mencari kemuliaan di atas sunnah. Nah, <clears throat> kemudian e, untuk ba'da duhur itu tidak ada ya. Tidak ada karena musola yang sekarang kita tempati sebagai acara ini belum dilaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi ikhwa-ikhwa sekitar sini sholatnya masih di masjid-masjid kaum muslimin yang ada. Nah, karena kondisi yang seperti itu sehingga waktunya dipersingkat dan juga atas permintaan Ustaz Muhtar. Nah, mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa mengambil ya, sebanyak-banyaknya fawaid ilmiah yang beliau sampaikan. Karena hakikat ilmu bukan bukanlah karena banyaknya riwayat yang kita ambil, tetapi ilmu yang ada yang kita sudah dengar untuk kita amalkan. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Uh, ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan kepada para hadirin bahwasanya untuk tempat parkir yang ada itu di SD Kebukura. Nah, jadi semuanya mobil kendaraan yang ada, mobil motor semuanya diarahkan ke situ. Nah, apabila yang masih kendaraan motornya di luar, dulu antum pindahkan nah, agar tidak e, mengganggu nah, tetangga yang ada. Jadi karena kita sudah diberi izin oleh kepala sekolah SD ya yang di samping situ untuk memanfaatkan halaman sekolah. Nah, kemudian e, untuk ummahat ya karena tempat yang disediakan oleh panitia terbatas ya supaya lebih merapatkan majelis. Nah, begitu juga ikhwah, ya ana mohon sekarang antum merapatkan. Ini sudah mulai tadi di belakang ana tadi sudah mulai banyak ikhwah yang datang. Antum merapat ke depan, ya. Dan e, termasuk di antara adab majelis ilm yaitu mengisi majelis yang depan terlebih dahulu summal yalihi kemudian yang belakangnya nah kemudian e, disampaikan kepada ikhwa ya ikhwan dan akhwat yang membawa putra putrinya untuk bisa mengkondisikan ya, e, putra putrinya dan alhamdulillah di belakang TK Al Itiba itu ada stand dagang dari warga. Ya, apabila mungkin putra putrinya rewel, itu diarahkan ke tempat jualan saja, ya, biar apa dibelikan jajanan biar nggak rewel. Nah, kemudian untuk e, peserta yang membawa dagangan dimohon nanti ketika sudah mulai acara berlangsung menghentikan transaksi jual belinya. Nah, Baik, ini e, beberapa maklumat dari panitia. Kemudian ada pesan dari panitia pembangunan Ma'had Al-Itiba mengajak kepada ikhwah salafiyin semuanya untuk bisa ta'awun dalam penyelesaian pembangunan yang ada. Jadi kalau antum lihat di pinggir jalan itu sebelah kanan jalan habis puskesmas ke arah sawah ya kanan jalan itu terlihat ya bangunan masjid eh, Al Furqon Ma'had Al itibak Duku Nah, yang sudah sampai atap. Ya. Nah, adapun ajakan panitia pembangunan ini untuk penyelesaian pengedakan kelas, ya, enam kelas. Nah, yang rencananya nanti eh, murid-murid yang ada di sini, santriwati banin yang ada di sini nanti dialokasikan ke sana semua. Ya. Nah, semoga dimudahkan. Amin. Ya, alhamdulillah ya semua ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ikhwah Sumpio tidak menduga ya Allah memberikan kemudahan dengan Allah mengirim beberapa muhsinin ya yang semuanya alhamdulillah dari kalangan ikhwah salafiyin ya nah dan kita dinasihati oleh asadidah supaya berhati-hati dalam hal menggalang dana. Ya. Ini ini faidah yang anda dapatkan dari asadida kemudian anda sampaikan ke antum. Karena terkait dakwah kita harus lebih selektif, ya, lebih selektif dalam hal dana. Ya. Kalau kita hanya mencari dana, gampang. Ya. Kata asarita, kalau kita memang tujuannya mengumpulkan dana itu sangat gampang. Tapi kita menjaga sum'ati ahli sunnah wal jamaah nama baik ahli sunnah nama baik dakwah sehingga kita benar-benar mengambil dari sumber yang sofi yang asli nah yang murni barakallahu fikum kemudian kami atas nama panitia pembangunan Ma'had mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi antum di dalam pembangunan Ma'had ini. Alhamdulillah uh, Al-Ustaz Muhtar Hafidahullah sudah sampai di majlis. uh, Kami mengharap kepada seluruh peserta Baik ikhwa, akhwat Untuk segera merapatkan majelisnya InsyaAllah acara akan segera dimulai Kepada Al-Ustaz Abu Nasir Muhtar Hafidahullah Ta'ala Waktu dan tempat kami persilakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh